Pak Agus silakan. Selamat siang Pak. Ya silakan Pak. Ya kalau menurut saya eh, usulan wali kota tadi itu sangat bijaksana Pak. Oleh karena eh, yang tadi yang orang tadi bilang yang kalau eh, tempat tempat-tempat hiburan ditutup Uh, kalau orang mau berbuat ya tidak di tempat hiburan juga bisa. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Iya Pak Johan silakan. Pak Kasih Pak itu wali kota Malang itu wajib diacungi jempol Pak itu sekelas dengan Jokowi sekelas dengan satu lagi siapa namanya sekelas dengan siapa Menteri BUMN itu uh, Menko BUMN itu dia itu sangat sangat berpikiran realistis tidak menafik memang betul kalau orang mau maksiat bukan dari anu bukan dari bukan dari bukan bukan itu semua datang dari diri sendiri itu itu ada berbuat modern dari dia itu tidak munafik Pak itu perlu diacungi bintang Pak Terima kasih jangan orang puasa itu bukan untuk dihormati tapi untuk diuji oleh Tuhan. Terima kasih Pak. Ibu Ami silakan. Uh, siang. Siang Bu. Uh, saya merasa itu suatu pemikiran yang maju ya di, eh, dibanding dengan uh, oleh kata lainnya ya karena. Mm, apa yang dikatakan wali kota itu benar gitu kalau misalnya kemaksiatan itu tergantung dari individu masing-masing gitu jadi saya sangat setuju banget dengan pendapat dari bapak wali kota Malang itu bagus Ya baik. Pak Paulus silakan. Ya, setuju Pak. Wali kota yang berpikiran modern Pak. Wali kota masa depan itu Pak. Wali kota yang patut menjadi contoh bagi wali kota yang lainnya. Terima kasih. Ya, baik Pak Edi silakan. Ya, gini Pak, komentar saya, saya rasa itu eh, dukung apa, komentar terhadap wali kota itu harus didukung ya. Itu salah pemikiran yang sangat bagus sekali buat Indonesia yang kita maju mau gitu ya. Jangan kita lah berpikiran sempit gitu ya. Saya rasa Pak Kota itu didukung dan diapresiasi serta diikutin oleh kepala-kepala daerah yang lain jangan berpikiran korup lagi lah Indonesia ini cukup maju nih kalau gitu bagus terima kasih Pak Iya Pak Leo silakan Iya, selamat siang Pak Fahmi. Iya, selamat siang. pak Iya, komentar saya juga sama ya Pak. Itu tempat karaoke kan orang kan mencari makan. Itu kan penghasilan hidupnya kan dari situ. Ya biarkan aja dia buka, karena kenapa mesti sweeping gitu. Nah, siapa yang mau kasih duit kau nggak boleh buka saja iya kan demikian terima kasih ya Pak Eka silakan kalau saya ya itu wali kota itu harus banyak eh, inilah introteksi itu di daerah sini itu mayoritas Islam memang benar kalau itu ada urusan masing-masing tapi negara pemerintah harus bisa menjamin rakyatnya untuk bisa berbuat baik kalau perlu itu tempat rakyat ditutup seumur satu tahun itu nggak hanya satu bulan aja terima kasih. Ya, satu penelpon terakhir dari Pak Sebastian, silakan. Iya Pak, ah, saya setuju itu dengan wali kota. Masalah dosa adalah masalah pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang sok-sok suci itu, sebetulnya kita pertanyakan mereka. Ya, terputus sepertinya. Terima kasih Mitra Bisnis atas partisipasi Anda. Sudah ada yang bergabung. Halo Pak Rudi. Ya, selamat siang Pak. Silakan Pak ya prinsipnya sebetulnya kita harus menghargai ya saya bukan muslim tapi saya menghargai bahwa memang kalau kondisi puasa itu ya tempat-tempat yang seperti itu dibatasi jam kerja atau jam operasionalnya yang kedua usahakan dilokalisir jangan di tempat-tempat yang memang terlihat dengan jelas gitu ya terutama untuk orang-orang yang sedang berpuasa dan sebagainya memang ini satu godaan yang kita coba, tapi saya pikir bagus semakin dicoba kan semakin bagus tapi kita mesti sadar lah kita toleransi bahwa hal seperti ini ya, sebaiknya tidak besar-besar besarkan gitu ya memang betul ini kalau mau dimatikan ya mau ditutup hasilannya akan hilang untuk orang-orang maupun eh, di situ tapi sekali lagi yang penting toleransinya lah baik terima kasih Pak Rudi halo Pak Imbang Imbang Pak Iya silakan Pak. Saya sama itu Pak prinsipnya dengan yang tadi Cuma saya tambahkan saja Itu tergantung kepada iman seseorang itu Pak Mau dibuka, mau ditutup Itu kan bukan tempat maksiat Kalau tempat maksiat ya kita setuju ditutup Jadi tempat hiburan tolong dibedakan konteksnya dengan tempat maksiat Jadi gubernur atau penolik kota atau membupati, Dia betul-betul cerdas itu Sekian dari saya Terima kasih Pak Kita beralih ke Pak Han, halo Halo Pak Silakan Pak Ya, kalau pendapat saya sih saya setuju dengan apa yang di apa yang tindakan apa yang menjadi dalam soal eh, wali kota di yang di Malang saya. Uh, ya. eh, karena saya pikir ya pada prinsipnya hubungan masih atas atau tidak itu urusan si pribadinya dengan pihaknya masing-masing. Kalau saya sih terlalu uh, eh, dan hak untuk orang mendapatkan mendapatkan ya ya itu eh, urusan lain kalau saya sih lebih, lebih ke eh, ada sisi ya dengan apa yang yang akan diambil sama Pak Wali Kota malam itu jadi ya, itu ayo ya Pak silakan Pak Roger ya saya kan mau kasih pendapat kalau masalahnya ini kan apa di kota besar bukannya orang muslim aja gitu Pak jadi maksudnya ya kita memang menghormati tapi kalau kita ini kan udah kota besar ya nggak masalah lah. Masalah tempat hiburan gitu kan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Roger. Kita ke Pak Gilbert. Halo. Iya, pertama eh, saya rasa sih cukup cerdas ya sih wali kota Malang ini ya. Karena memang kalau maksiat kan urusan pribadi pada Tuhan ya. Dan kalau ditutup ya gimana mau dapat uang ya sebentar lagi menjelang lebaran jadi ini cukup cerdas ya saya rasa ini kan saat namanya bulan puasa kan kita kan diuji diuji apakah kita tahan apa enggak ya kan nah ini sekali lagi ya kita punya diri kita sendiri ini imannya kuat apa enggak gitu aja makasih Selamat sore. Silakan Pak Susanto. Ya, saya pikir eh, banyak pejabat, banyak wali kota, gubernur yang tahu masalah bahwa sebenarnya maksiat itu urusan pribadi yang nggak perlu diatur-atur sampai sedemikian rupa. Tapi masalahnya kan kalau seperti di Jakarta kan gubernurnya takut sama front preman Islam, takut sama Habib salah Habib Resek itu. Nah, kalau di Malang mungkin kan nggak begitu kuat begitunya. Sebenarnya sih mereka tahu, cuma masalahnya berani atau tidak gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Susanto. Halo Pak Dini. Uh, saya mau kasih komentar ini aja. Masalahnya kata-kata Pak Wali Kota ini konsisten lah nanti sebentar lagi sebentar lagi juga dia rubah lagi Makasih. terima kasih Pak Dini Pak Ahmad ya Pak malam malam jadi ya ini aja persoalan hanya hal seperti itu selalu memang rutin jadi masalah tapi menurut saya satu pandangan yang lebih progresif emang diperlukan sesuatu yang menurut saya itu kita lihat skala prioritas jadi Ramadan itu emang buat untuk orang-orang yang baru menyaksikan, memberikan satu kedamaian. Nah kedamaian itu memang perlu, tetapi tidak mengganggu juga hak asasi orang lain, yaitu mereka yang mencari penghasilan. Jadi cari penghasilan itu kita harus menghormati juga mereka, karena itu hak mereka kok kita nggak boleh larang. Itu masalahnya, ya? Oke, okay, kasih. Ya Pak Kris silakan. Ya saya setuju dengan kepala daerah itu ya, kalau masalah kemaksiatan itu kan masalah pribadi kita nggak bisa kontrol kalau orang dibilang lihat website porno atau enggak juga kita nggak tahu semua kan tergantung dari pribadi kita lebih baik bukan melarang ini atau itu tapi mengembangkan moral setiap orang itu menurut saya terima kasih ya Pak Sastro silahkan Oke, uh, menurut saya juga saya sangat-sangat setuju ya karena kalau kita lihat di masyarakat kita terutama orang Thomas yang ya cenderung munafik padahal perbuatan mereka itu lebih maksiat dari apa yang kata maksiat yang sebenarnya. Jadi saya sih setuju aja. Itu hak asasi orang untuk mencari kerja walaupun di bulan puasa. Thank you. Iya, Pak Hari silakan. Iya, saya terdapat dengan pola berpikir yang cukup cemerlang. Setuju dengan bahwa setiap ya, urusan pribadi dengan Tuhan itu adalah urusan tanggung jawab pribadi demikian aja Pak ya Pak Joni silakan ya kalau ini bulan puasa juga halo ya silakan Pak Joni ya kalau bulan puasa ya yang menjalankan bagi orang-orang yang menjalankannya itu menurut saya supaya baik ya tapi yang tidak menjalankannya harus menghormati itu supaya ada eh, ya toleransi atau apa gitu jadi kalau yang maksiat maksiat itu ya mestinya sudah nggak boleh lagi di bulan puasa meskipun orang lain gitu ya karena itu akan mengganggu nanti kekusukan di bulan puasa jadi jangan sampai terjadi bentrokan eh, bentrokan-bentrokan jadi yang lain juga harus tahu diri harus menghormati kalau orang lain itu puasa ya kita menghormati begitu pula jadi eh, semuanya harus berjalan eh, apa namanya ya seiringnya saling menghormati gitu aja Pak silakan Pak Adi seharusnya nggak masalah ya jadi seharusnya patut dicontoh untuk semua wali kota Bandung seharusnya seluruh Indonesia ya jadi urusan agama kan manusia akhlak manusia dengan Tuhan kalau itu misalnya dilarang kalau emang dia akhlaknya nggak betul juga dia mau cari di mana pun juga bisa gitu loh jadi nah, kalau dia akhlaknya benar nah melakukan sesuatu sesuai dengan ajaran mau buka 24 jam juga nggak melakukan ke situ gitu gitu gitu ya baik